peringatan Isra Mi'raj dipun kanthi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi anggen kita pepanggihan dalu punika kantini apa ingkang saya dalam rangka ingkang sae kandung itu yang Allah taala barokah manfaat Fiti niwat dunia wal akhirah Sidoarjo hanya luar biasa tanggal telung puluh kok telung puluh siji saya isra Hahaha Salat luar biasa kalau ingin ningali istighosa niku luar biasa bagus jadi kata pun hilang, bupati nah, ini sapa Jadi Isra Mi'raj tanggal ini sama. Ya, iya, ini. Iya, iya. Semangat ngaji kok yang ini. luar biasa padahal pemerintah-pemerintah itu iswak merah barang itu harus dianggap bid'ah padahal lalu <laughs> itu semangatnya nggak tanggal semini saya iswak merah ini berarti manas-manasi yang bid'ah-bid'ah jadi gua panjenengan bid'ah iswak <laughs> merah itu orang namung ngejep tok. Nek iso kabeh dino ala cepan. Sing di bil abid angol iku nek menurut kula malah wawe. Menurut kula kayak muludan. itu ora bengi muludan. Minimal lah malam Jumat lah muludan. Kol menurut kula mung saben dina kol. Ucapan Isa satu dino ucapan. nak mampu. Kor niku kelima kiai-kiai yang awas-awas niku. Mergo kiai-kiai tak mungkin mangke sama hmm. yang ngomong kok gak enak apa aku. Tenggene Jawa Tengah Bali kol oh, niku biasa. apa meneh Jawa Timur apa meneh Jawa mergo wong kangen karo kiai-kiai sing lawas-lawas mergo ngawang kiai-kiai sing saiki ora pati enak ya kok kangen karo kiai-kiai sing lawas-lawas Mulutan Satu pengulutan setahun bisa naik, ngomong itu orang Islam bisa potongannya koyo orang tempel kelakuannya nanti nabi dah kurang setahun bisa ngerti ngewodan cerita nur lakunya kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kurang banget maksudnya saben dina orang Islam tekoki lho eh, ya, nabi mulya nabi mulya nabi mulya ini sing kan Itu ngomongnya api-api tapi kelakuannya orang mari. Ngaku nih umatnya ganti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. esok Mi'raj setahun, nanti tanggal terumpul کام داده چی خوش آیا ما نشد زبده ای رو هره شنرده داشت با هم قطعه کنی رو یا ما منه که توی احنا بنده از را مهره هم باید بم بخت اقل برو برو فهمی که اون یوی شا مهره دیگه تو این هم zaman Abu Jahal niku ning nganggep Isra Mi'raj niku aneh. Wong Masjidil Haram iku ning gone Mekah. Masjidil Aqsa iku nih Ilya. Mekah Ilya sewu satu meter. satu kilometer. nggak dilakoni nganggo transportasi umbulan zaman dia ini niku unta saulan niang saulan mulai niang mulai ramulan maka pilihan lah kok dawuh kanjeng Nabi songi itu langsung pulang balik bisa pemustawa kok tidak termuntah dia aneh kok Durung kemulan yang mulai, kok iki suruh yang mulai saya tambah minggu ini tidur ilmu sahabat. Apa sing murtad malah itu. Banyak kali ya La ya, ilaha ya, illallah. Ya, Wong gaweane Gusti Allah mawon sing jenenge manusa niku. Iso gawe kendaraan sing kecepatane niku kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu berarti kecepatan malaikat, kecepatan burung. 300 ribu per detik. Bayangkan 300 ribu per detik. Jadi, mau sewa sebelas kilometer itu sekolah sekian. Itu, itu kenapa? Jadi, gua Nek Isra Mi'raj ra tau nerangno sing aneh-aneh pun tak itu ora anggap aneh. Tak niki nek ngantuk aneh niku malah dianggap aneh kalau kok. Jadi kalau mana Abu Jahal, Sewe, zaman tak niki dianggap aneh. Ya, berbintu. Ya Kita Gusti Allah harus menciptakan kendaraan yang begitu hebat. Untuk kaji Nabi, iso, peso, masih itu, aksol ke ini tak bimbang belok tiga itali kok ini itu ada hawa Mulai kan esok itu ngiling awalnya dewi lagi hmm. Mereka semangat mereka didawakan semua angan tanha anil fahsyai wal munkar Dosane akeh atusan yuto sembahyang kabeh. Kok paksa ambek mungkal kok ora hilang Malah kaporo merajalela. Iya, mikir. Iya. Sholat itu tanha anil fahsya iwal muka. ini harus sing akeh salat kabeh iku ora ono. Mungkar gak ono maksa. Nah, kok bisa belajar? Iya, kan? Mungkar itu gak karuan. Mungkar ora terima mungkar sing karuan. Kita mau paham kita cilik ngerti. Tapi ono sing wong tuwek. Ora paham kalau si muntah malah dianggap ibadah. Wah, dong itu loh, tidak tidak. ibadah. Kalau tahlilan di mulut dan di Bid'ahno, tapi sembahyang Jumat Indonesia jalan maya dianggap sunnah mu'afadah mungkin nggak akan tanpa menang Ngurus gua nggak ada larangan. Karena istighosah nyuwun karo Gusti Allah kaya teng derajat ini kula kalau bangga. Tapi nek wong derajat tahu Jumatan ini mau ngasih gue jungkel malah pikiran Kalian pikir, Ulang ngomong pertama kali oh odo-odo itu pun ngomong atau gitu Twitter nanti itu ngerti bahwa sampai Twitter. Twitter itu Dua gajah follower. Kalau gajah pengikut Ini sembilan ratus ribu lebih. Jadi santri kula tentu itu luwih akeh dibanding santri kula teng pondok. Kula pun ngomong iki aja biasa iki. Itu dipahami besar. Ora ono sing batas. MUI yo gak batas. Sing ngomong iso ibu wae. Lha wong iki kok cakok dipisahi. Nek wani kok dari aku, Pengakuanmu gampang kok. Nek pendapatku kowe gak cocok karo pendapatku, gampang. Nek kojakmu luwih kuat timbangan kojakku. Kok pendapatku tak dua, aku melok kowe. Sederhana itu dari itu. Ya kalau gak kojak gak apa-apa. Wisata. Para yang, wah, hebat, hebat, eh, hebat. Ini kok menekokno foto zaman perang Turki ini dalam peperangan pada Turki sembahyang di jalan api nah ini tambah panel dua blok dalam perang kok Jumat ini perang kok Jumatan ini ketembak Musa dalam ini ansi itu wasma'ul Demi ngokno pun barak eh, eh, Ansi itu wasma'ul itu tidak itu misalnya ini gitu perang kok jumatan ya, mesti tidak tahu ngaji ya perang itu orang sembahyang itu sebelum sholatul kau tidak apa ya kemudian kok paham ya Iya, ini dino masya Allah. itu kenyai wong-wong NU juga lama mulai nomor kita ini. Tôi có tâm Nhưng anh có biết chủ nó khi ấy đến chủ mà Mẹ anh gặp gì ấy quảng Đi bước Nó khi chứ mong được em anh đi ra thì nên gì ấy sáu quảng Cũng ta đây Nek kula meneliti iki gawe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya oh, mangke dikisah tentang mukjizat. Kok tak iso muni nek iki gawe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa As-salatu mi'rajul mu'minin. Mbayang kuwi mi'raj e wong mukmin. Kowe kon ndi? Kulo saking Jawa. Kula saking guru Kulo kiai kulo kiai bisi Mustafa. Kiai Mahfuz Ali, Tema Zupi, Kiai Ali Maksum, Syekh Asin Al fadhani Anda tak tahu ini apa dukun kula. bisu, kita bisri ditakoki bisu, kok bisa kanca. Kalau mu anakmu Mustafa itu, nah ini dawe kandil Nabi. Oh gitu. kuwi. Kula saking guru saya Syekh Umar Hamdan. Nanti orang orang bingung jejak apa orang kan jejak itu bingung Kamu yang ngundang kiai kamu yang ngundang ustad lu nek dokter andus Abad ini dokter andus nopo kunci itu dokter Esra Esra gak tau diurus kenapa? Mungkin mesti dua diploma ya mbak ini tidak takut aja Riyanki semacam namun dokter honorer tau. Kalau nggak ada, tidak usah mati era tahunan. Jadi yang dilakukan kok dokter dokter ini, esa tinggi, dokter harus tinggi, pasti deklarasi itu. Tapi erangga. ini kok SAK itu nanti kami kuin dan ngampel ya paling kiai kiai jangan kiai lagi ustaz lah lalu lah aneh bin asyaid eh badak kau ditakokno kenapa mereka mesti duwe ijazah akademisi pasti punya seolah tahu lapor kiai ustaz ini hanya di rumahnya tuh hanya jajah itu ya orang-orang kan bisa gawe dhewe aku wong modale mung titik tok Nah, Islam itu Masya Allah Dengan keringat dan tujuan Pikiran ya. Dan Ustaz Kiai orang-orang Diplomasi, bisa gawe dhewe Sampai nek gawe gampang dulu modal. Itu tadi yang ngomong mengatur. Serban ora sewu. Aku pengen kue wibowo sing ijo. tapi rasa larang itu nekat kok nekat Ngapalno hadis kok arba'in nawawi itu ampun ditinjek niku. Ya tapi tapi saya ada mawon lah bangsane inama malu dunia tuh aman tuh bila kemas takin nggak tahu ngoten iku kok telu papat ngoten mawon ayat ya telu papat ngoten mawon yo misalnya adaan insya eh la in syakaltum la azidanakum la in kafartum ya niku wa tasimu bihamdillah jami'an tak la tafarraqu Inam jumlah kumuh Tambah roh gitu telu apa kaya Terus tambah Kursus acting Nanti nonton begini Jakarta mereka nonton Nah begini dikaji sampean namanya kursus acting Nanti yuk sampean acting aja mesti ngerti ini Acting itu nyirutno nurutno kiai ratute mlakune kiai niku kanca kula namine iklan negara niku sakit nirutno kabeh hasil masalah ya. Dunia ini ini itu, Kristen Hakim. <laughs> Anak Idris Aldi, ini pun Hakim Nirobno, Kiai Bahwan, pendiri Muhammadiyah. Mereka mereka pancen artis pancen artis nah sampean mboten artis ya kudu khusus minimal termulang diwarai nangis orang kudu nangis tapi bisa nangis orang kudu ngamuk tapi kon ngamuk itu aktif termulang pun langsung pengen ustad nampak kiai sampean terserah hmm. <laughs> 어머니 아까 말한 약간 내가 질문 이거 이거 이때 뭐야 샤워 그러면 나가니 하는 거 그러니까 무슨 반응을 하는 거 Allah Allah Allah Ya, apa yang namanya? Belum berjalan kan? Kayak si Haji, kena lima ratus, serban jaket dari mau piro ini. Rumahnya satu. Belajar aku ini ini masuk suwe ini belajar. Kulah insya Allah kabeh. Mari kalau kenal aku kalian tiang-tiang televisi. Kalau kenalan kalau tiang televisi bukan kawan. Kalau ngambil itu kabeh televisi jaluk kalau misi kalau kabin. jauh mahal kepacak kalau after after after ayah. Iyo saking kuwintere ating niku ngambek sampean ke bodoh. Ustaz. Ya. Lho ono sing ngatek mlebu ning dunya MOK pusat to. Ya iya iya. Iki dosowan kula kabeh. MU MU pusat. Hmm. Kalau terari enak ngamuk gua mereka tak kritik. Dibuli terima kasih. Kasih diperhatikan. Ya ono yang mantan wartawan ono macam-macam. Tapi kan bahaya ini. Ya, Ngoten ini kaya kiai gadu. Kan. Dewi barang ini mana asli kaya kiai. sekolah di sampai bedaan. Orang itu dikong. Harus rekam jejak Sampai nundang kiai Mustafa, kiai begini. Mau doa yang di mau tuh. Ambil ngantuk ngantuk mau mau. Udah mana itu? Udah mana pasti sekarang kiai. Iklan negara. Sampai bantu tukang ya. Iklan negara sih main. aku kau tangkap nih ya? Berperan sebagai hadratus syekh Hasan. Kalau nggak setuju Lukman, nah, tapi Bu bisa harus setuju ya. Jadi aku orang bisa ini ada tuh saya masalah itu orang iso. Di aktor hebatlah kalau iklan negara orang bisa Mesti ini orang mau kiai, ada tuh saya usulkan, mesti waktu. Tapi yang bisa orang putih ya, ngomong ngamak macam ya. terus terang ya, gitu. ya, itu sih, belum aktor-aktor juga itu Niwoto petani Wais orang kaki pelapa hmm. petani kok harus sedih ngomong <laughs> nah, Balik jadi sholat itu ini penting sholat itu ini apa di apa sholat terpaksa walaupun menikah mereka kualitas sholat kita masih perlu ditingkat Senajan awak ibu mulai balik Nggak semini tuani sholat terus Tapi awak ibu mergawis terbiasa Jadi orang tahu Muka sahabat sholat itu Api apa dulu Bukan Kan ini jangan kula takut. Sholat ini penting. Wong Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada ditimbali diri langsung pengasani Allah Subhanahu wa taala. Sholat orang nek ditinggal senajan dalam keadaan terang tidak boleh ditinggal. Keadaan lolo tidak boleh ditinggal. Lama itu ini wis biasa salat, wis apa salat. Jadi terus koyok rutin. Sesuatu yang rutin menikah orang tahu terpikirkan. Koyok sampean itu nganggu sandal barang untuk nanti sampean tidur Aku tak nganggu sandal, iki, bengkong ini, ini, ini, ini, ini, ini, nganggur sandal untuk dipikir niku nek yang anyar. Sandalannya lagi kayak mikir ya. Itu tanding antenan gitu. Antenan dhisik apa tandu harisan sik ya Harisan ya, ya. kok kendekan mikir doae nek ibu Niat sandalan itu ono nek sandale anyar. Bareng sandale wis lawas, bisa busuk Perkara sing lho niku ngono. Salat kita niku apa? Apal menika nek dalam bahasa Indonesia niku di luar kepala. Saking ya, niku di luar kepala. Bahasa Indonesia. Nek bahasa Arab itu apal banget niku anggahil qalbi. Nek bahasa Indonesia di luar kepala, nek bahasa Arab di luar hati. Antah wilfal. Apa? Sampai sholat ini apa? Nopo apal banget. Apal nopo apal banget sholat sampai ini. Apal banget. Berarti di luar kepala. Lagi. Di sholat kok di luar kepala. Ya mesti ini kan dalam kepala. Sholat kok di luar hati, mesti itu di hati. Sampai nali kok ini Allahu Akbar menika. Napa sing putri iki jenengan? itu? Nah itu jenengan ini Allahu Akbar. Ini pun iki sampean mau nonton apa? Mesti. Ya? <laughs> Iku nang koyo wong-wong demo ning kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing pikiran ora ngapa kuwi juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sing kepikiran iki tuntutane berhasil. Allahu Akbar. Tuntutane ben berhasil. Niku maksude Allahu Akbar sing demo-demo niku. Ya sampeyan nek salat iki Allahu Akbar, napa pikiran sampeyan? Napa, Bu? Ibu aku ada loh, Rembang. Rembang itu ada bisa Tidak mau mana menangkap mentang Wah, iya, ini Ini kesejulian yang ini juga. Sampai nanti muni kan, kan, Allah, kita memiliki hadari ana apa? Allah Maha Besar. Jadi ini benar. Pinter besar itu siapa? Bukan mahal itu. Dulu aku masih Surabaya ini masjid apa loh. Kenapa bentera sak masjid apa itu? Kenapa perlu akbar? Kalau dia melapat akbar, pengajian akbar. Ini. Kristen, se querer lo que es. Y tú me dices, ah, maha besar dia harus mengerti Maha itu Maha sesuara mengerti di atasnya Besarnya di atas SM Maha ini wah ini di atas guru biasa ini ada kali ini mana besar itu Allah Allah maha besar sehingga gede ampun maha besar kalau sampai nggak bisa ngerti gede ini ampun maha besar gede gede ya, tapi baru digitak sampai muni gede Nek orang bisa muni Gusti Allah gedene sepira Yang cilik mau sampean Aku maha kecil Allah wakil Aku sangat kecil Sampai ini sama Ngirik mawa sampean Bisa Tapi Pak Saiful bilang aja kecil Bukan mengecilkan diri saya sendiri sulit sanggup itu anak buah kabel Ya itu anak boleh kan Kok masih kecil kamu bicara nih ngiriknya Pulau mustajab PBN Jadi di atas Pak Said Di atas Wah, ambal ini mustajab Mustajab PBN ya Lah kon iki nek nang iki Jadi terus dia Lidik na Gusti Allah Rai Sal nilik na Allah Ibu Rai Ia yang agak bingung ini Orang lidik na Gusti Allah Orang nilik na Allah Pulang pun bolak balik matur, wong puji puji kula matur tentang ini soal wujud itu kan ini penting penting ini sampai eling-eling baru ini sampai eling-eling ngomongan jangan ini sampai buka YouTube ngerti YouTube sampai hmm. sampai ngerti YouTube buka YouTube sampai tulis mau penjadi gambar Surya Kontong itu sampai klik terus tulis Gusmus gitu makin muncul pidato pulau pelampian ini gula ini untuk Islam merah klik kami mulanya jadi rasa hendang pulau kayak kapal kapal harus mau ini ya saya ini lain <laughs> ini penting kami meningkatkan kualitas sholat kita karena kalau kualitas sholat kita itu meningkat maka fahsyah namun itu wanita sendiri Niki napa hmm. ini Duluri apa itu? Dusun, desa kecamatan? Desa? Desa dulu, Kecamatan nih? Sidoarjo. Berarti kecamatan kota. Kabupaten juga ada. Pun tak niat. Sampai niki dulu. Kumpul tembini dulu. Kecamatan juga ada. Kabupaten juga ada. Provinsi Jawa Timur. Jawa. Indonesia. Pun. Pun. Sampai hari ini Bengkulu, kecamatan juga ada, kabupaten juga ada, provinsi Jawa Timur termasuk Jawa, Jawa termasuk Indonesia, Indonesia termasuk Asia, ASEAN, ASEAN termasuk Asia. Asia mengikut namun salah satu gali daratan beberapa daratan pembundulan sing namine dunya iki dunya sing bundul nika sing biru laut sing hijau daratan daratan itu ono sing jenenge Amerika daratan Eropa daratan Australia ono daratan Asia Teng daratan Asia niku ana sing jenenge ASEAN Teng ASEAN niku ana sing jenenge Indonesia. Sing jenenge Indonesia niku ana sing Jawa. Sing Jawa niku ana sing Jawa Timur. Jawa Timur niku ana sing Sidoarjo. Sidoarjo kabupaten niku ana sing kecamatan Sidoarjo. Kecamatan Sidoarjo niku ana sing jenenge Lumbu. Sampai tenggulu niku. Contoh sampai anak itu bundaran itu Amerika, Eropa, Australia, Asia. Pun cekal Asia kami beli itu nah, ASEAN. Pun cekal ASEAN beli Indonesia. cekal Indonesia beli Jawa. Pun cekal Jawa beli Jawa Timur. Pun Jawa Timur beli Sidoarjo, Garjo, yang boleh kita tamatan Garjo, yang boleh dusun ketemu dengan teman Oh, Lah sing gundul niki di sini daratan papat teko limo niku wau. Niku tenggene alam semesta niku orang mau aku, orang mau ewan. Juta, iya, ya, saya kaya ada Juga. Sing gede ini, ojo karo bumi ini awa ede ini niki, orang mau lima puluhan, ratusan juta. Ono sing dua kali lipate bumi niki, ono sing enam ratus kali bumi ini. Ono sing enam ribu kali bumi ini. Ono sing enam juta kali bumi ini. Jadi sampai nasib bayar aku. Kadang buka sendiri YouTube malam ini. Ibu, ibu dijauhi bupati dengan kan bahasa asing kuasai. Teknologi juga sampai kuasai. itu kami buka, Kami tulis malam itu begini gambar gambar surya kontol itu di ujungnya itu nih kan, sampai klik, sampai tulis bumi pun. Makin kowe tok meniku gula bare alam semesta menika duwi iki sepira gedene nek dikumpulno karo makhluk makhluk alam semesta liyane sampe sampe roh mati Biar kalau nak nerangake kalau kanca-kanca, bumi ini pulau ibaratnya nak kumpul karo liang-liangnya, pulau ibaratno sak kacang hijau, sebutir Gua ketemu kali ahli alam semesta ini dijudoin foto nih. Gambare makhluk alam semesta ini, lho jenengan kok muni sak kata izin gegek jen gegek jen seputar debu saja gegek jen nek dikumpulno kalau makhluk-makhluk liyan oh sampeyan kok muni sak kata izin gegek jen Dari kuwo. Usah kata mikirin kemauan kuwo, yang jelas kuwo kalau konco anggar ya, kalau kuwo. Yang kali ini ngatur itu. Yang pas jelas kuwo sepuluh. Ini kesannya kuwo gede kuwo sitek. Bukan sitek ini, gede ini kacau. Musa selama ini kalau pada no awalnya dewi ini rusak kacang hijau terus gambarnya gede-gede kalau dibutuh terbukti sampai juga takut bukti hati mantul tenggini YouTube sampai tulis bumi kita sudah ke ternyata kacang hijau gede-gede kok nasa ini timbangannya kecil pendek, penyek tak butuh dibuka kacang hijau awalnya dulu bumi kita ini tak kacang dimintakan izinnya untuk jalatan-jalatan uang. Pertanyaannya sekarang, manakah diri itu dalam kata lucu? Apalagi dulu situ ada gak tampak, apalagi itu ada Jawa gak tampak, apalagi Jawa Indonesia gak tampak. Asli ah, anda. Tinggul kacang itu, tinggul itu aja. Eh, ya, <laughs> yang di Paham cilik sampean. Sampean menika manggol minggu gure kacang hijau dalam aku yang untuk gede akhir. Jadi nah, lebih kecil dari kacang hijau. Kalau gede akhir, kacang hijau. Dan kita sampean. Sampai kumpul kalih tiang pun itu setengah miliar sing kami kali sampean itu ini ini pendapatan hmm. sampai dulu ini selangnya hmm. kanda-kanda aku ini ini kanda ini sopo untung dulu kata hijau ini dibagi daratan-daratan Asia Amerika segala macam kok sampai ini bagian dari kacang hijau Nah terus ini ini loh, Gusti Allah Taala sini mitahake kabeh iki. Ya wae ini, Ini kacang hijau. Mulane aku kudu Ya, Nek ana wong nemu Orang sombong. Lho monggo sing duwe katane cek sombong lho. Pitan begini. Yun pun nak baik dunia Allah wakil Maka ngerti nak jadi sebuah hiburan Ketika Allah berkata Punya Allah wakil Mesti ni lama itu Belas orang dia apa Ya Allah ya, mesti Itu kan Mantan ya, negeri Sebutan Ah, pari yang saya ini. Biar mulanya ngatah wali-wali itu. Sing Allah wabar semangkut. Allah wabar enggak. Sembayang ini mulanya tak kari. Mereka bilang Allah wabar semangkut. Allah wabar. Mereka bilang itu. Ya Allah. Terus Allah semuanya gede nih. Kok kersok. menerima kita yang lembut. Orang terima cilik lembut. Kita yang lembut di dalam sebutir debu ini kok diterima soal itu dari Gusti Allah ya Allah. Gusti Allah itu hati kok ngajak ngomong ya Allah. Terus sama awake itu cuwike kayak ngono. sampai memakai sowan Pak Bupati ini pendopo. Bel, gagal gagal. Mau sampai Bupati ini tidak tahu soal. Soal. Soal lah sekali kali soal. Utang duit apa apa. Nanti bapaknya sampai ya tidak tahu rumah. Jadi sampai umpamanya kok Pak Bupati betul melalui pengajiannya itu jenengan udah kenapa ah. oh, ya itu mandi itu sangat mati ya, Pak Bupati masa sampai mengolah yang benar Iya nanti sowan memberi zaman nom-noman itu seneng nang cerita ini seneng banget ya mereka ini sakit membawa kita datang pemikiran terhadap ibadah Gusti Allah. Kalau zaman nom itu nate kok ingin ketemu makhluk yang jenenge muntah. Jadi, mergo dia jadi mata pewanan wong lagi muntah, muntah, ngontri muntah, kae. Wah. Hebat. Dari mana kau sih zaman bola itu? teologi sendiri sudah apa hitam putih uang itu praur nyelengi duit gunung Jakarta Mungkin kula sering ada kenalan di Jakarta, nanti dulu kami apa. Tapi kalau ngerti kantor PBNU Tentramat Layan itu kaya open bar. Bakul bakso barang iso turu minggu tapi lo mikir nah, aku anggota NU semacam orang resmi masih benar yang entong takut tak doa entong duit cukup nekat keluar Jakarta turun yang PB gitu, ternyata hanya bebas lagi macam lah no apa-apaan yang gua gitu gelar koran memperlawan yang belum meja turun isu eh nolong ini pemberian menggolei sing jenengi saking kepingine roh ini Kalau gak ada alamat yang menteri pirang-pirang, tapi sing hidup menteri agama, maka pikiran kulo menteri agama ini mesti ngerti silaturahmi itu, nanti ini dulu. Tapi semua gak aku mesti ngono. Pikiran kulo ini, pikiran cah enom banget. Kalau teko ning omahe. Disemprot kalau satu Batu yo foto elek ngono. Mantel ae watasan. Lah lagi dibuka no lawan ini dikunci. Ada malam rek ngono. Ini ya kulo nanti yo balik ini. Ada. Ini yang namanya Bapak Minyak. Biasa apa? Ya, saya ingin ketemu. Enggak apa? Wah, tengah enak kamu. Ya ini silaturahmi, silaturahmi apa? Hmm. Ya ada kan enggak, aku menurut jengkel. Ada kan enggak? Ya ada. Tapi sekarang istirahat. Gak bisa diganggu. Kalau mau ketemu, kantor. Kantor juga. Itu sementara anak Hmm. Kantor itu diadang kan bocah itu mengajukan ada apa? mau ketemu bapak anda silahkan isi komisi isi formulir nama siapa penggawean apa tujuan ketemu apa itu kamu apa ya lewat tekan mengisi pekerjaan ini mau bingung siapa ya, ya baju penggawean Iya, silaturahmi rame-rame ini dari nabi padahal menteri agama mestinya ngerti agama apa kula istilah Dan mulai istilah swasta itu ada saat ini kalau betul ngerti mana ini pekerjaan swasta ya <laughs> perluan silaturahmi dilotok air yang banyak silaturahmi nah kalau mencicil silaturahmi Emang ini hari raya dan diberikan kami menteri agama bukan lagi juga. bukan silaturahmi makanya bodoh tak ingin itu itu sesok pulau jalan enam ribu lima hilang yang duit harap orang belum berhutang wes sampai apa tak kuwi semua ya lah untuk pengen nak pengen ketemu makhluk sing jenenge menteri kok ayo angelene sesuk mangat malah ya pola isi malah kok ganti ya untuk urusan keluarga malah diamu tidak kau pernah apa sampai kita kok itu naik apa? saya Nabi Mulan. Dulu dulu tekan Nabi Nuh ya saya Bintuan ya. Jangan main-main ya. Ini saya bekerja. Pak Menteri itu yang dipikirkan orang se-Indonesia. Lama jangan main-main. Kamu percaya, orang percaya. Kula ijek saben dino saben esuk ijek teng itu satu bulan penuh. Satu bulan. Gonta ganti pun mulai niku. Gonta ganti gonta ganti. Ya. Saulang gitu tuh. Setiap mahal. Wong ini prambayar apa? Yang PBD. dalam untuk terakhir ini kalau keinginan nonton itu isi menyampaikan amanah. Ini bisa kok Amanah apa? Ya, tidak bisa saya sampaikan kepada sahabat Pak ini amanah kepada Pak Menteri kok. Ini diskusi. Nah, tiga menit saja. Mungkin tiga menit saja, komisi begitu loh tiga menit saja tiga hari satu nih soalnya jam itu ya iya tapi nanti gue bakal semoga Cuma ingin melakukan menteri ayo menangkap tiga menit juga dengan itu nanti lah itu menteri Menterinya luar Ya Allah Ini harus dilakukan oleh Uang kerja mejane itu Biasa papat, ini kan mau Papat kan, ono sing ngikir, ono sing coklat, ono sing emas Gambarnya moco laporannya, sekri ini, laporan ini? dari undangan. Iya. Iya. menyampaikan amanat ya? Iya. Amanat apa? Nah, ini. Dapat amanat salam kawan kawan rendang. <laughs> Itu menteri ini ya situ. Hanya itu aja. Iya. Sampai kaget, kematannya ono oh, gini-gini ono. itu. Nah, aku betul sakit kok beres ngomong. Kalau saya mau kepingin ketemu makhluk itu dengan Belum mungkin boleh. Ya Pak cuma itu saja saya menyampaikan aman merasa bahwa malam itu harus disampaikan. Jadi tapi ya, terus mesti. Kalau betul oleh mengkai itu Sampai semenit tak lah. Pun itu kandang-kandang itu cerita pun. Ya, nah itu kalau ini menteri Uang pun terkenal. Bisnis terkenal di Nusantara. Jadi dia diundang untuk mengisi ceramah dalam rangka kongres menteri itu. Betul cerita, itu ditahu kalau itu. Uang tunggu juga, diceritain tunggu juga. jadi kalau orang bermusim berceramah itu orang-orang lain ngambung tunggu maaf coach saya dulu penjaga juga padahal mau ngeloin jam punya umur bisa kue nggak awas ya sekebelan berdedet kok adang-adangin ulama dalam bahasa Arab namanya ajib menghalang-halangi hmm, tapi barang nggak ya, pengen ngambil jempol gue Inilah organisasi coba untuk muda. Ini kantong niat cerita gua, bisa nonton cerita malam. Aman Pak Harto, ini yang bernganakno kongres media masa Asia Pasifik Asia Pasifik ke Asia Afrika Forum internasional Forum internasional Kongres Mas Media Ketua panitianya mergo sukses itu terus diangkat Pak Harto jadi Menteri Penerangan. Namanya Kulo mbok apa kok kulo teng wonten teng tengah-tengah kegiatan itu. Mbok bagian tak mau kan lho apa kok wis wonten niku. Oh, ono pengen iki. Bareng Kongres Munajim Lampung ada edaran dari istana semua yang hadir dan panitia akan diterima besok pagi, besok sore di Istana Negara oleh Bapak Presiden. Wah, ya Allah, ya Allah ya ini menurut gambar ini sama sempat. Tak iki ya ketemu ya tenang ya Allah. Terus pun boleh si jas aku nganggu pakaian nempon itu. Silai PSL nempon-nempon pakaian lengkap anu. Jadi gagasan barang itu. Seperti itu cerita besok bis yang puyang bis api-api itu menjemput peserta untuk ke istana. Pemistanan itu Pak Harto yang mempunyai air itu kan. didampingi menteri ini untuk ilmu PKM itu kan. Pak mau dulu bawa Pak peserta kongres sekarang itu antri salaman satu persatu. Gak sabar tuh Suruh teman Waktu pengen salaman ya Presiden udah beri gini Wah gambari perusahaan yang Mau sama sini gambar pak Ini harus ketemu Ini ambil gak sabar Keluaran dari tekanan ini sama sama harus bu Gak tau nyetel pasur <laughs> musik bahkan baik-baik lah jadi itu lebih ya dan pikiran nakal kok ini tuh ini yang utang duit itu diwai tapi dulu ngomong kok disundul ke gue kan penghargaan sih gue ya kak kak bang dari wangi ini mau ini kok kan tekanan mah itu Gue cerita ini wangi Panggil tamu terkobo tidak. Oh, nah, aku baru ketemu Pak Alto. Pak Alto bingung. Pak Alto bingung. Khusus jengu ya. Ngipi. Ya lo ngipi ya? ya. Tenang iwan. Ketemu aku bakal Jakarta. Kan? berapa Jakarta. Ya mau ngomong. Kamu ngomong. Nanti apa Pak untuk apa? Ya, rumah tekonnya kok ditaninnya. Ya? Tekonnya tak ditaninnya. Nanti bujuk lo itu. Pembunuh itu. Tidak asamnya, tidak asamnya. Enggak, iya buri. Waduh. Eh, sirik tahu ketemu lah. Hmm hal Sama untuk itu yang cuma untuk ngomongnya. menteri menteri menit. Jika itu itu sih selama Alaman ta'allahu sehat apa kabar cerita orang minggu orang ini ya pure bentuk ya sudah ketemu belum menit satu orang itu tetap setiap hari dilakukan ya pure itu singkir ya ketemu apa kabar ini sih tak dalam minggu Niki presiden, presiden, presiden, presiden, presiden, presiden. Niku sampai kan nanti ketemu kapan mawon. Presiden itu paling nganak-anak nopo ini, open bos menerima tamu itu setahun bisa, bon pak bupati pak bupati setahun bisa, bu dibuka semua mau silakan open house setahun Niki presiden, ya presiden, ya presiden open house resmi lima kali sehari. Orang oh, setahun lima kali, sehari lima kali. Di samping open house ini bisa menerima solanan kapan saja. Tengah wangi Jual lu jamu lu jamu lu mau HP. Sepi lu sama kandang. So dewean matul, matur Orang ini mau diterima, tapi ditawani. Gawe opo, hal min sa'il, hal min ta'ib, hal min mustaqirin. Ya Allah. Ditawani ngono kok, ngorok itu jadi tengah dalu niku nyuwunno sapa saiki sing soan, Sing arep nyuwun-nyuwun. Di samping niku konten open house lima kali sehari. Budine. Nisbate itu tuh ini niku wae semanten niku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menerima kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai nggih matur kaya kanjeng Nabi nalika Mi'raj At-tahiyyu masjid mubarakatus shalawatun thayyibatulillah. Amin bayangake Gusti Allah taala nyauri kanjeng Nabi assalamu ya Nabi wa rahmatullahi wa Nabi yang kanjeng Nabi itu disalami ngoten terus kelingan awal itu dalam iki. Dadi pun ditalangi kalau kanjeng Nabi temene. Disalami, kalau mriki nampak ditalangi sampai betul titik tapi diatur ke itu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Ya, ya, ya. Assalamualaikum. Mm-hmm. Ini sampai bu, anak ini nak milik Allah atau dengan keringan oleh kata ini cilik. Ngerti cilik apa? Kalau orang ngerti cilik, orang kata berkaki orang. Orang merete, sombong, adikan, adikun, adikunoniku, mereka aku ngomong sawah, eh, padahal diwiri sini banget ya kumpul sama uang itu setengah miliaran mawan minggu ini sedikit itu jadi kok mumpamanya orang alam dunia ini bambu gak orang sangat kabeh jelas setiap orang rugi sepi sih dia jelas orang rugi orang malaikat itu setiap orang itu triliunan sujud tak nata peliliunan sembahyang tak peliliunan yo ya. bekas itu setengah miliar saya mulai dari langkah ngerti mulai dari langkah dan nawa itu bareng sembahyang terus belok wong sing burung sembahyang kaya-kaya terus hmm, jahanam hmm. <laughs> mentang-mentang kalau ini bidang kiai bidang ustad nyawang wong belah mata Nah, sembahyangnya ya. Lalu takbir digelangsa Takbir dia takut maknanya Allah Akbar apa Allah Akbar itu maknanya serang gitu ya Allah Akbar itu menyerang maknanya Allah Akbar maknanya serang Allah Akbar ini ilmu Allah itu milik Allah itu kan jadi mulia Allah Akbar orang apa-apa orang ini sama sekali saya dibutir jepuk maka dengan demikian tidak ada fakta permintaan kok nanti wani kalau gusti allah gusti allah hati e kaya ngono hati e kaya ngono semono ini kok gelem ngaruh mau di semono cilik iki Allah oh. jadi nek sampai pikir-pikir awak dhewe iki jamin ora iso ndak lapo. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndawuhake nek Gusti Allah niku ngelbokna awake dhewe ning swarga menika ora mergo ngamali awake dhewe. Ora ngerti itu. Mbok semono ae. Sak iki dhewe ngamali wong sing manggon ning gune sebute debu kalau yang pintu setengah miliar itu itu nggak jadi nak bujuk orang merbok nak sampai tinggi soal itu karena karena faktor Gusti Allah anugerah Gusti Allah taala mboten mergo sembahyang materian kepiye ora mergo sembahyang yang sampean iku mergo sampean bersyukur kali Gusti Allah Bine, ana ubongo mbaya artinya Artine ubongo ora syukurkan Gusti ya Allah. Kene apa ora syukurkan Gusti ya Allah? Mergo orang ngerti kecini Gusti Allah, ora ngerti cilike awake dhewe. Ora ngerti keagungane paparinge Gusti ya Allah taala dadi orang. syukur. Salat niku syukur juga Gusti Allah api apike. Sampai nek nyukuri Kepalingi Gusti Allah nikmati Gusti Allah itu nyambut gawe sampeyan syukure sampai waktu alhamdulillah ngoten tahun. misalnya syukur sampeyan itu mau namung diucapake Pak alhamdulillah alhamdulillah Nanti sampai itu nyambut gawe mau alhamdulillah kok dine kami itu bisa kami alhamdulillah Mulai, mulai, Allah alhamdulillah. Konglomerat bisa balik nih, akan Kamu sih bisa juga mungkin? Kalau ini dokter, dokter Pedi, itu juga. Iya. Sampai masa sampai ini, tahu kena Berapa juta? untuk Itu bisa mati sama bisa bernafas Alhamdulillah tak sedino itu, ya saking aku itu Allah Ta'ala disediani waktu dua lima kali open house kangge mengatakan syukur sampean ya Gusti Allah pun jadi sholat itu penting ben kudu bolak balik nikmat dengan Gusti Allah sampai ada yang mengira memaaf antak burumah anak katalah ilam takun talah pak ibu ya Jadi pulang dengan doyok pun paling gampil dengan Allah Ta'ala mengambil sholat sing tak mesti ini sehingga sholat mereka sakit tanpa mereka syahiyah ini sakit menjadikan ala ujiwi orang sombong orang pemerintah orang mungkar tapi itu mereka ngerti ciri ala yang begini dan jadi itu mau ini dino penting banget kewan berdialog ini orang sakit sampai koloknya itu dari bayi kewan berdialog itu kalau samping itu ini tiang-tiang yang sepuh-sepuh kalau pulang ini itu ini sudah itu jawabannya itu zaman tahun ini mau terus. Setelah itu dibuka. Moro tuane ratani. Mangane pun tua kayak kula ini dibuka sih dan dijalan. Kamu tak akeh. Mbah-mbah sampean umur itu apa kali kuwi. Mesti dibuka. Kok pengen mulia kadang-kadang itu pulang pulang bosan saya ada apa-apa pulang di sini itu dibuka gusti Allah api ini dibuka dia bang pulang pak dan bimbungnya kadang-kadang ya Allah padahal itu satu yang beli jadi mesti sang wudhu mesti sang wudhu nggak orang rakaat mulai paling itu yang rakaat lah dan itu turunan Kira sudah kami mulia ya Jadi di monggo hubungannya kali Gusti Allah Ta'ala itu juga jadi supaya hubungan juga kali kawula kawula di ya Allah juga kerja Orang yang menjaga hubungan baiknya dengan Allah Ta'ala akan dibuat oleh Allah hubungannya dengan sesama menjadi baik. Yang dari tidak baik itu tandanya hubungannya berbeda Allah palsu. tidak senyatanya, tidak dibayasi. Namun yang sing takwa, yang sensoran itu sing apik dari Gusti Allah, apik dari Rasul. Kenapa kita ini Api itu adalah sisi dari Tuhan. Yang mana yang belum kuat, yang menteri itu Sesuai berarti mau satu sewu. Tapi kalau sepodo-podo itu, oh apik suya-uya, iya. miso, senengane praktik nah, yang sama pilkada. Bisa mau miso, mitnah segala macam. Itu jenenge separuh. belum Ono sing apik karo padha-padha tapi ora sama. Ora apik karo Iki yo padha ora. Sing komplit apik karo Gusti Allah, ya apik karo Allah Allah. Kekatan para Allah yang rahim itu mengaku dan itu di dunia apik. Eh. Jadi mau ke dunia apik. Tapi jatuh Awalnya kampung dipuji dua ini ya pun bukan mau bahasa langsung dulu. Kampung dipuji tidak pernah hilang. Mereka mereka mereka kacung konana. mandi. Karena mau hidup pulau lah belum kalah mandi. Gitu. Belum Karena kita mantuk mantuk tapi ya. Nanti buka ya silangnya. Tapi ya dungu ini pun terbukti mencari. Jadi karena sedang itu rasa mengganggu mau langsung dulu. Bukan kan berarti ada berkali. Dulu urus berkembang. Angkat sendiri Eropa ini pulang dunia. Kemana Eropa? Ah, dia dia dunia. Kami akan jalur apa? Itu kemana ya? Orang tua nadanya keluar itu nanti. Nanti keluar nanya namanya namanya jalur nama. Ametan. Mergo donga iku ana sing donga ibadah tok, ana donga ibadah plus njaluk nyuwun dari Gusti Nah sampai atau ini sampai milih yang pundi Mesti milih yang kedua Mereka yang kedua itu dua Yang pertama mau ibadah pak Yang kedua ya ibadah ya nyuwun Allah Allah Allah Itu ada apa Wah aku dijajahi ya Pak Ilai tak kocok Ini itu jumlah ibadah Untuk ganjaran Wong donga niku Tapi ya ora pemenang apa-apa ora mudeng kok. Tapi ana sing donga ya ngerti nek iki apik njaluk. Niku untuk ganjaran donga anda diparingi sing disuwun. Karena pengen sing mundur. Sing nyuwun dong. Ulangi protokol sampai nyuwun nopo. Kok menang-menang. Kulo nek tembusi pundi donga niku biasane kulo jak maca Fatihah pisan. Tapi iya kan ini pun sewelas. Sampai yang buka pengini itu. Wonten niku ijazah kula niku. Maca Fatihah pisan, iya kan ini pun kalau saya pakai tak lama yang apa soas untuk diskusi lah itu dulu. Ing dalem maca iya saya pun 11 karo nyuwun sing sampean jaluk masing-masing itu. Penjalukan sampean niku napa sampean rentekake nalika maca iya Yohanes. Paham ya? Eh. Rentek ngantuk aja mbok omong nggak tanggane ngerti. Saya ngerti mau ngambil, karo Gusti Allah niki jaluan sampean dhewe. Mangke diundangno kalih donga umum, donakno subarga untuk prasangya paripurna tapi Donakno Indonesia barang itu. Tapi Gusti Allah sugih buahnya kok dadi jaluan sampean pribadi-pribadi nggih. Hasil sing donga umum nggih Mulon makin nalika maos iya ana sae jenengan kontakake jalu anu dhewe. Kan mesti ora padha aneh, mosok foto mau sing akeh. Ono mungkin pengen dangake iso nyawu utang. Ini mungkin pengen dangake bentuk mantu. Karena pengen dangake iso dilamar wong, macam-macam. Mungkin ono sing kepengin pensiune dipercepat. Hmm macam mulanya masing-masing rentek no jari ane itu nanti ane pikir jari tapi yang segede ini ini dua puluh eh, umpamane diutang ya lima juta ke atas lah <laughs> lima juta ke atas iya karena saya tidak mau gusti di pulau satu enggak mau tampil menurut ini jadi lima juta hmm. Eh, utang selama itu aku lagi mendungu berarti kenyang gede kecil loh, kecil. gede pengen sompro, pengen dan gue rumah dewe tapi teh. pengen tokonya laris mesti ada, mesti mesti kok nanti oleh hasil tuh kemungkinan wak loro. kamu sisi sampai ora pati ngandel kali kula. Betul apa sih? salah sama. Nomor loro Gusti Allah peso sing luwih manfaat ini awak ini Tinimbangane penjaluan Wah, ini kadang-kadang jalan ini untuk mikir. Wis kadung kepengin ini wis apa itu ngono Allah Honda mesti itu. Honda mesti itu saya lumayan saya. Itu Gusti baru. Gusti ini kadang-kadang saya mengharap ini saya hapus. Gusti Honda. Ini boleh. Honda ini mengharap Gusti ini. Honda Gusti. Nah, di diparingi tenang kalau Gusti Allah. Rakyat uang dina ketatap ketasem. Nah ini mangke sampean donga, ngeltuk menginasi mengene ati kali donga kalih kula niki. Mesti diparingi wae. Nek orang diparingi, dipalingi diparingi sing luwih manfaat kangge jenengan. Amin. Ini orang iki nek tak ada saiki Ini orang manfaat. Nek tak kei Ini kuwae ning akhirat sajane bisa saiki ya pati akeh baik, mama nih apa mama ini celengan kanggo ini sakit jadi mesti kasih istimewaan itu ngobrol mesti kasih amin yo ono sing jaluk donga kula niku anu Pak pun, ini anu apa namanya maksa ini nggawa rancangan konsep program-program ini. Ini nanti kalau saya jadi kepala daerah di sini, ini nanti saya taruh di sini, ini saya, ini. Jadi saya harus jadi. Bisa main jalur mana, ini jalur. Iya pokoknya jadi dulu lah, Yang lain-lain nanti pokoknya jadi dulu. Ini penting.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 وإياك نستعين وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد يا ربنا لك الشكر يا ربنا لك الثناء كما ينبغي من جلال وجهك الكريم والعظيم السلطان اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق وقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى عرضك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره اللهم يا الله لا اله الا انت يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مجيد يا حي يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مستقيم يا غفار يا رحمن يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا كافي يا مالك يا قابل يا رافع يا معز يا مدير يا سعاد يا يا يا عبد يا رشيد يا رحيم يا حكيم يا قدير يا حبيب يا حليم يا عاد يا عزيز يا غفور يا شاكر يا علي يا كبير yang api yang api yang api yang api yang api yang jalur yang rabbi yang muji yang nasir yang api yang rabbi yang manji yang baik yang hayy yang hakku yang waktu yang qawlu yang mati yang qawlu yang mati yang qawlu yang wali yang hamid yang mursyid yang mubdi yang mu'in yang muhyi yang mumid yang hayy yang qayyum yang hayy yang qayyum yang hayy yang qayyum يا قيوم يا أمن يا آخر وظاهر يا باطن يا مهدي يا متعال يا ذوي يا تواب يا منتظر يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مرشد يا جامع يا ضمير يا نور يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بدير يا بارك يا عارش يا رشيد يا صبور اللهم انا نعوذ ان نسمعك وتسمع كما امرتنا وتستجيب الهنا كما وعدنا اللهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فاتحه سوره الفاتحه المعظمه تقديم سهل نازله امين وبسر الاسماء الحسنى واسمك تعظم اللهم لا تدع لنا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا أنت وهاب اللهم اغفر لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء واشف القلب الرافد الشدائد والنعم على العالمين هذا مضادا من بلدتنا اندونيسيا ومن بلدان المسلمين عامة انك على كل شيء قدير Allahumma ya Allah Gusti kula lan sedherek kula dan aku lan ya majlis menika ya Allah nyuwun dhateng panjenengan kangge mukat asma-asma aku panjenengan kados panjenengan perintahaken mugi panjenengan pembaca panjenengan kabul ya Allah kados panjenengan sendiri pulau yang ke pulau yang hadir yang termasuk mereka sahih yang hukum bagi bagian tarik urusan makhluk batin bagian tarik urusan